Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-20 ini menampilkan Elias sebagai Raden Setakeling, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Bimo Laksono sebagai Kiluminta, dibantu oleh Moko dan Andre. Pembawa cerita Neni Sumardi, selamat menikmati. kisah yang lalu diceritakan, Raden Setakeling dan Sariti berhasil menyelamatkan Kayan Manggala dari tangan Kilangkung. Dalam perjalanan kembali ke padepokan Gualarang, mereka singgah ke kota Rupada. Tetapi di kota tersebut, Sariti menemukan kejanggalan dari sikap anggota pengemis tongkat merah. Dan dalam perjalanan kembali ke Gualarang. Larang, Sejak tadi, sejak dari gerbang kota Rupada, aku melihat Dinda Sariti termenung saja di atas punggung kudanya. Aku yakin sikap dari anggota tongkat merah itu telah mengganggu pikirannya. Kanda Seta, ada apa? Kenapa engkau tiba-tiba berhenti? Ada apa dengan dirimu, Dinda Sariti? Aku melihat engkau tidak berkata-kata Sejak keluar dari gerbang kota Rupada, wajahmu kelihatan tegang tidak terkira. A aku... <laughs> Sudahlah. Tidak ada apa-apa, Kanda. Aku tahu. Kau tentu merasakan adanya sesuatu kejanggalan dengan sikap mereka. Tetapi bukankah mereka adalah anggota-anggota baru dari kelompokmu? Wajar saja jika mereka tidak mengenal dirimu. disiplin yang keras, yang sangat ketat. Para murid-murid dari perguruan tongkat merah harus memiliki tingkat kecermatan yang khusus. Setiap murid dari perguruan kami sekalipun yang belum menguasai kepandaian perguruan, yaitu ilmu tongkat sakti, tetapi mereka pasti telah lebih dulu menguasai segala macam hal yang berhubungan dengan sandi. Kecermatan mereka sebagai seorang petugas sandi di atas kemampuan ilmu silat mereka, Kanda. Ya, jika memang begitu, memang aneh sekali jika mereka tidak mengenalmu. Tidak mengenal kalung kulit yang berbentuk bulan kembar. Ya, itulah yang mengganjal dalam pikiranku, Kanda. Jika memang begitu, kita dapat menyelidikinya. Tapi, bagaimana dengan anak itu, Kanda? Ah, tidak ada jalan lain. Kita memang harus membawanya dahulu kepada Pokan. Adisa Kapal Waguna dapat mengawasinya untuk sementara. Jika begitu, mari kita segera kembali Hiya, hiya, hiya, hiya. Turunlah kau bocah. Bersikaplah baik-baik engkau bocah. Jika tidak, tentu engkau akan mendapat kesulitan di tempat ini. Apakah maksud Bibi dan Paman nahan aku di sini? Aku tidak mempunyai urusan dengan Paman dan Bibi dan juga dengan tempat ini. Hei, siapa bilang? Engkau telah menyerang kami secara tiba-tiba yang hampir membuat kami tewas. Karena itu, sudah sepantasnya kami menahan kau di sini. Ah, uh, tidak. Bukan itu maksud kami, bocah. Kami ingin mendapatkan keterangan darimu tentang dua orang wanita di atas atap itu. Siapakah mereka? Gurumu kah? Mereka bukan apa-apaku. Aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan mereka. Karena itu, sebaiknya paman dan bibi melepaskan aku. Biarlah aku pergi dari tempat ini. Oh, bagaimana Kanda Seta? Ah, oh, itu adalah Saka Biarlah kita serahkan saja bocah ini padanya. Kakang Seta, siapa bocah itu? Ah, uh, entahlah adik Saka. Bocah ini adalah murid dari seorang wanita yang sangat kejam dan ganas sekali. Aku minta kau mau menjaganya untuk sementara adik Saka. Aku bersama Sariti akan kembali meninggalkan padepokan. Tetapi mungkin tidak terlalu lama. Mudah-mudahan besok kami sudah dapat bisa kembali ke tempat ini. Tetapi kemanakah Kakang akan pergi? Dan bagaimana dengan pengacau-pengacau itu? Masalah itu sudah kami selesaikan. Dan sekarang kami akan ke kota Rupada. Mengunjungi markas pengemis tongkat merah. Ya, baiklah. Berangkatlah kalian. Aku akan menjaga bocah ini dengan sebaik-baiknya. Uh, tetapi berhati-hatilah adik Saka. Bocah ini cukup nakal, bahkan sedikit liar. <laughs> Jangan khawatir, Kakak. Aku akan mengurusnya. Ayolah, mari Dinda Sariti. Ah. Saka, kami pergi dulu. Seta memanggil laki-laki ini dengan sebutan Saka. Nah, Saka, Saka. Hmm. Apakah laki-laki ini adalah Saka Palwaguna? Laki-laki jahat yang telah menyusahkan ibuku. Jika memang betul, adalah sangat kebetulan sekali. Aku akan membalaskan sakit hati ibuku. Aku akan memberikan hukuman pada laki-laki jahat ini. Ah, uh, bocah. Kau tidak mendengar aku bertanya. Rupanya engkau benar-benar liar. Awas bocah. Di tempat ini, kau tidak akan dapat berlaku seenakmu. Ini adalah padepokan gua larang. Ah, aku tidak boleh menunjukkan sikap bermusuhan dengan laki-laki ini. Karena dengan demikian, aku tidak akan dapat membalaskan sakit hati ibuku. Laki-laki ini pastilah memiliki kesaktian yang sangat hebat. Ya, baiklah. Jika memang kau tidak mau mengatakan siapa namamu, sekarang, jika kau ingin istirahat, kau boleh istirahat. Tapi ingat, kau jangan mencoba untuk melarikan diri. Jika sampai kau mencoba melakukannya, kau akan mendapatkan hukuman dariku. Baik, Paman. Hei, eh, kau sudah bisa bicara. Maaf, Paman. Namaku... Uh, aku harus merahasiakan namaku. Aku tidak ingin Bibi Lastri dan murid-muridnya mencium kehadiranku di tempat ini. Uh, uh, ya, siapa namamu? Nama saya Lingga. Ah, Lingga. <laughs> Nama yang bagus. Ya, kau baik-baiklah di tempat ini. Kau boleh istirahat di tempat ini. Kurasa kamar ini cukup baik dan bersih. Iya, terima kasih, Paman. Eh. Uh, tunggu dulu, Paman. Ada apa? Siapakah nama paman yang sebenarnya? Ah, memangnya ada apa? Uh, tidak, saya hanya ingin mengetahui saja. Hmm, nama saya Saka. Kau bisa memanggilku dengan sebutan Paman Saka. Uh, Saka? Ya. Yeah. Paman Saka Palwaguna? <laughs> itu, kau sudah mengetahuinya. Dari mana kau tahu itu? Saya mendengar paman yang membawa saya tadi menyebutnya. Nah, <laughs> Itu kau sudah tahu. Tapi mengapa kau menanyakannya lagi? Uh, tidak. Tidak apa-apa Paman Saka. Ah, sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Istirahat saja dengan sebaik-baiknya. Dan nanti jika kakangku, Paman Seta Keling kembali, kau harus menjawab setiap pertanyaannya. Uh, iya, iya Paman. Uh, iya Paman. Uh, Paman. Hmm? Apalagi yang kau tunggu? Tutup pintu kamarmu. Oh, iya, iya, Paman. Paman meminta. Oh iya, Raden. Ada apakah, Raden? Oh, aku minta tolong Paman untuk memperhatikan seorang bocah yang merupakan tawanan dari Kakang Seta. Carikan makanan untuknya. Jika memang ia ingin ditemani, Paman dapat menemaninya. Baik, Raden. Saya akan mencarikan makanan di dapur. Eh, tunggu, tunggu, Paman. Kakak Seta mengatakan bahwa anak itu agak nakal dan bahkan liar. Untuk itu, Paman harus berhati-hati. <laughs> Jangan khawatir, Raden. Paman akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Saya ke dapur sekarang juga. <sighs> Lingga. Anakku tentu saat ini telah sebesar bocah itu. Oh, Kayan. Di manakah engkau saat ini kau berada? pakaian anakku berada? Di manakah Wulan istriku? 13 tahun sudah mereka menghilang. Setelah mendapat keterangan dari Prabu Purbaya enam tahun yang lalu, aku mencarinya di sekitar kaki Gunung Salak. Tapi, tidak juga aku ketemukan jejaknya. Kemana lagi aku harus mencarinya? Oh. Raden? Ya, sebentar. Ada apa, Kilimbang? Uh, ada tamu yang mencari Raden di luar. Siapa dia? Laki-laki itu tidak menyebutkan namanya Raden. Tapi dia mengatakan dari Istana Mataram. Mataram? Uh, benar, Raden. Antarkan dia ke pendopo. Aku akan segera menemuinya. Uh, baik, Raden. Saatnya untuk menggerakkan kembali pasukan Mataram. Aku harus segera menemui pusat. Salam hormat saya untuk Tuan Mahawira. Bangkitlah, Paman Banu. Apakah Sang Prabu menitahkan aku untuk segera kembali? Benar, Tuanku. Sang Prabu mengharapkan kehadiran Tuanku. Beruntung sekali saya berhasil menemukan Tuhan di sini. Beberapa tempat yang merupakan tujuan kepergian Tuanku, saya dapat dari Baginda Sanjaya. Di antaranya adalah Gua Larang dan Istana Sunda. Keputusan saya untuk mendatangi padepokan ini ternyata sangat tepat. Ah, ini surat dari Baginda Sanjaya, Tuanku. Dapat membacanya. Kakang Saka, cukupkanlah pengembaraanmu yang tiada arti. 13 tahun mereka menghilang. Jika memang Dewata menghendaki, tentu pada saatnya engkau akan bertemu kembali dengan mereka. Lupakanlah kesedihanmu dengan mendarma baktikan tenaga dan pikiranmu bagi Mataram. Pada akhir purnama aku mengharapkan Kakang Saka telah berada di Mataram. Kita akan menggerakkan pasukan kita kembali ke seberang lautan. Aku menunggumu di Mataram sebelum akhir purnama. Masih 20 hari menjelang akhir purnama. Kau boleh kembali lebih dulu. Aku akan menyusul. Dan salam hormatku pada Baginda. Dan katakan bahwa aku akan tiba di Mataram sebelum akhir purnama. Hmm, baik, Tuan Mahawira. Tetapi engkau tidak perlu tergesa-gesa untuk kembali. Kau dapat tinggal di padepokan ini untuk beberapa hari. Oh, terima kasih, Tuanku. Biarlah saya menginap malam ini saja. Besok pagi saya akan kembali ke Mataram. Baiklah. Jika memang begitu kehendakmu. Ah, mari, Paman Banu Aku akan mengantarkan Paman ke bilik Paman. Bukalah pintu. Kilu Minta menjadi semakin penasaran dengan kenakalan bocah yang belum dikenalnya, bahkan dilihatnya. Karena itu ia segera meletakkan makanan itu di muka pintu bilik. Dan laki-laki tua itu kemudian menuju jendela samping untuk melihat dari tempat tersebut. saudara pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.